السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الإنسان من عدم وعلمه ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أولي العلم والكرم أما بعد para hadirin dan hadirat yang terhormat Alhamdulillah dengan segala pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini kita berada di dalam majlis yang barokah di dalam saat kita beribadat menuju kepada ridwan Allah Subhanahu wa taala dunia sampai di dalam alam akhirat. Karena saudara-saudara majlis kita pada malam ini adalah majlis pembagian ilmu penjelasan ilmu, pembahasan ilmu, dan pengajian ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa turun temurun oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena itu saudara-saudara, marilah kita selalu dan tetap menghaturkan syukur dan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta hidayah dan taufiknya yang telah diberikan kepada kita bersama. Saudara-saudara, pada malam ini pengajian masih akan saya teruskan apa yang ada sangkut paut dengan pembahasan Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita lebih banyak mendapatkan barokah daripada Al-Quran, mendapatkan tambahan-tambahan ilmu daripada penjelasan dan pembahasan Al-Quran. Sebagaimana beberapa pasal sudah saya terangkan hingga bagaimanakah caranya kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang diwahyukannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca untuk kita pelajari dan untuk kita pahami sebagaimana mestinya. Karena itu di dalam membaca Al-Quran tentu ada peraturan-peraturannya. Karena saudara-saudara, semua apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, keseluruhannya itu diberi tata tertibnya diberi peraturan-peraturannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga tidak ada suatu persoalan apapun yang harus kita lakukan atau yang kita hadapi dalam alam hidup ini melainkan kesemuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tiap-tiap muslim dan muslimat harus benar-benar mengetahui peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala dan tata tertib tata tertib yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, peraturan hukum Allah Subhanahu wa taala, tata tertib dan garis-garis serta rel yang sudah ditentukan oleh Allah untuk seluruh lapangan dan bidang kehidupan kita. Sebagaimana sudah pernah saya terangkan, tiap-tiap muslim, lelaki dan perempuan diwajibkan untuk mengetahui kesemuanya itu. Agar supaya dalam alam hidupnya ini dapat menyesuaikan diri kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga benar-benar akan menjadi muslim yang sesungguhnya. Kalau kita ambil Al-Qur'an lalu di sana kita dapat membaca kita akan berhadapan dengan sebuah ayat yang berbunyi يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه lakum aduun mubin. Hei orang-orang yang beriman. Masuklah kamu dalam agama Islam ini keseluruhannya. Kalau kita pegang satu ayat ini. Masuklah dalam agama Islam keseluruhannya. Sedangkan agama Islamnya agama peraturan, agama tata tertib. Sampai dalam kita membaca Al-Quran pun ada tata tertibnya. Sampai kita mengurusi apapun ada tata tertibnya. Hingga semua lapangan dan bidang kehidupan kita itu ada tata tertibnya. Tata tertib, tata tertib itu harus kita ketahui benar-benar lalu kita lakukan sebagaimana mestinya disitulah kita akan dapat menyesuaikan diri dengan apa yang telah diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah udkhulu fis hingga kita menjadi muslim dalam segala-galanya cara hidupnya dalam pelajarannya dalam membaca Al-Qur'annya sampai dalam segala persoalannya. Wala aku khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti jalan-jalan langkah-langkah setan, yaitu semua yang bertentangan dengan garis-garis syariat Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian ini saudara-saudara, maka tiap-tiap persoalan yang akan kita masuki harus kita membayangkan dengan pengetahuan yang sesungguhnya di situ ada peraturan-peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhadapan dengan Al-Qur'an, yang mana Quran harus kita baca. Bahkan Allah pun sudah menyatakan Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Lalu bagaimana kita membaca Al-Quran? Toh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri sudah menyatakan warattilil Qur'ana tartila. Artinya bacalah dengan tartil Al-Quran itu. Dengan cocok tepat dan pembacaan yang dapat digunakan untuk memahami isinya. Nah karena itu ada peraturan-peraturannya bahkan ada ilmu-ilmunya yang sudah ditentukan dan di diajarkan oleh ulama-ulama yang ahli di dalam bacaan Al-Quran yang dinamakan ilmu qiraah atau ilmu tajwid. Nah, di sanalah ada masalah-masalah yang berkenaan dengan kesemuanya Karena itu harus kita pelajari bagaimana mestinya dalam kita mengeluarkan hurufnya, bagaimana cara membacanya, bagaimana tartilnya. Hingga kalau sudah dapat kita membaca sebagaimana mestinya, dengan pelajaran-pelajaran yang sesungguhnya di sanalah kita meningkatkan diri dalam kita meningkatkan diri kita mempelajari isi-isinya karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita pelajari isi-isinya.